Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du Rizki Qala musannifu rahimahullah ta'ala Wa amma tafsirul umati bi fadlin Wa amma tafsirul umati Al-awwal annahu aqala nasa nafsahu alladhi athbata bihi sifatu Aitu ja'ala Athbata bihi sifata Athbata bihi sifata kaitu ja'alahu dalan ala tamthili ma'alahu la dalala tafihi alaihi wa inna ma yadullu ala sifatin taliku billahi azza wa jalla wa syarihu hafidhahullah ta'ala hadha huwa bayanu li ta'til al-mumathilati alladhi lam yakun mudrikan inda ghairi aqulil ilmi minan nasi fal wajhul awwalu min awjuhi ta'til al innahu annahu attalan naso alladhi zahiruhu ad-dalalatu as-sarihatu al qatiyatu ala sifati rabbi azza wa jalla wa ja'ala dalan ala tamthili dan nasu yadullu ala anna allaha anna lillahi sifatin tabitatan sawa'un kana kana nasu ayatan min nabi aw sunnatan sahihatan ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala al-wajhi allah laiki bihi Wahada mumatilu ja'ala naso dalan ala sifatin illahi asa wa jala mumatilatan li sifati falkihi Wa nadiru nadratan ta'amulin wa basiratin ya'lamu dalan mumatilu fi hada Kaifa harrohan Fitqal al arabi al-mubini al-mufidi Anna al-rabi azza wa jalla Thabitatun ala wajhin Yaliku bihi subhanahu wa ta'ala Ila wajhin yatashabahu bihi al qaliku wal-makhluku Wah, eh, hadha fil hakikati fasadun fil akli li anna syar'a lam ya'ti bima tahiluhu al-uqulu as-salimatu wa inna ma ya'ti bima tuharu bihi fihi al-uqulu wa madalat alaihi nususus sifati min isbati sifatil jalali wal kamali lillahi azza wa jalla amrun bayyinun wadihun yatawaqqafu fihi al-aqlu as-salimu wal fitratu salimatu ma'an nasi fi isbati sifatillah sifatin lillahi azza wa jalla laisa fiha mumathilat mumathalat mumathalatun li sifati khalqihi nah Adapun uh, tamsilnya memasil maka satu hal yang jelas sedangkan setiap memasil itu pasti melakukan taktil maka penjelasannya adalah dari tiga sisi yang pertama seorang memasil maka dia telah mentaktil nas itu sendiri itu nas yang menetapkan sifat karena si memasil menjadikan nas tersebut menunjukkan pada tamsil Padahal nas tersebut tidaklah menunjukkan pada tafsir, namun hanya menunjukkan pada sifat yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Penjelasannya ini adalah penjelasan tentang taktil yang dilakukan oleh Alu Tamsi. Yang ini satu hal yang tidaklah dipahami uh, kecuali uh, tidak dipahami oleh selain orang-orang yang berilmu. Penjelasan yang pertama dari e, beberapa penjelasan sisi penjelasan tentang takdir yang dilakukan oleh Tamsin. Maka al Tamsin dia melakukan takdir terhadap nas yang bahirnya menunjukkan e, menunjukkan as al-qat'iyah dengan tegas dan e, dengan tegas dan pasti menunjukkan sifat Allah Azza wa Jalla. Lalu dia jadikan nas tersebut menunjukkan tamsil. Padahal nas hanyalah menunjukkan bahasanya Allah memiliki sifat tertentu. Baik nas tersebut berupa ayat Al-Quran ataukah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu semuanya menunjukkan bahasanya Allah memiliki sifat tertentu ala wajli Allah ala bihi sesuai dengan bentuk yang layak bagi Allah. Namun al-tamsil ini menjadikan nas menunjukkan bahasanya Allah memiliki sifat yang serupa dengan sifat makhluk. Maka orang yang mencermati atau memperhatikan dengan eh, dengan pandangan yang ta'amul merenungkan pandangan yang cermat, berbasirah dan dengan pandangan yang penuh dengan ilmu ya'lamu maka dia mengetahui sesatnya al-tamsil dalam masalah E, kaifa bagaimana kata selewengkan nas dari makna zahirnya sesuai dengan bahasa Arab yang nyata Al-Mufid yang menunjukkan bahasa sifat Allah Azza wa Jal itu adalah sabita benar-benar ada dalam bentuk yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia selawengkan kepada satu bentuk yang ada keserupaan di dalamnya antara khalik dengan makhluk. Maka hal ini pada hakikatnya adalah kerusakan akal. Karena syariat tidaklah mendatangkan sesuatu hal yang dinilai mustahil oleh akal sehat. Ia ya, inam melihat bima taharufil ukul. Namun syariat terkadang mendatangkan beberapa keterangan yang membingungkan akal sehat. Ini asalnya perkataan sebelum Islam Ibnu Taimiyah bahasanya syariat itu tidak pernah mendatangkan keterangan yang mustahil menurut akal sehat. Namun keterangan yang dibawakan oleh syariat terkadang adalah keterangan yang agak membingungkan akal sehat. Namun akal sehat tidak sampai mengatakan itu mustahil. Namun bingung untuk memahaminya mungkin. Kalau mustahil tidak mungkin terjadi. Wama talat alaihi nusus sifat dan kandungan nas-nas sifat yang menetapkan sifat kemuliaan dan kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jal dan perkara yang jelas, wadih dan jelas bersesuaian dengan akal sehat dan fitrah yang sehat bersama nas fi isbat yang menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jal tanpa ada padanya kesumpaan dengan sifat makhluk. Kemudian eh, penjelasan yang kedua, ya, Agus. malah yang dikubi nasifati kama sabato anna manhaja ahli isbat, isbatin isbatun ma batu allahu linafsihi nasifati wa asbat asbatuhu asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al iki billahi azza wa jalla wa annahum yantauna ma nafa'allahu an nafsihi من الأوصاف أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال كمال ضده فهذا الممثل عقل الناس أو كل ناس يضمن نفي ما نفاه الله عن نفسه فإن شئت فقل يتضمن تعطيل كل كل تعطيل كل ناس ينفي ينفي المسألة المسألة المسألة Bahasanya al-tamsil itu melakukan takdil terhadap semua nas yang menunjukkan peniadaan keserupaan Allah dengan makhluknya. Inilah penjelasan yang kedua. Berbagai dalil sifat takut dan telah lewat itu ada dua macam. Ada satu nas yang menetapkan bagi Allah azza wajal sifat yang layak baginya dan yang kedua nas yang meniadakan dari Allah masifat yang tidak layak baginya. Dan telah lewat bahasanya jalan alusunnah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, e, menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau menetapkan atau ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk yang layak bagi Allah Azza wa Jal. Dan alusunnah mereka meniadakan apa yang Allah tiadakan, sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya atau ditiadakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di, di samping menetapkan sifat sempurna kebalikannya. Maka semua alu tamsil melakukan tak terhadap nas atau semua nas yang isinya meniadakan sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Atau jika anda mau anda bisa mengatakan semua alutam e, eh, alu alutamsil itu uh, ada pada dirinya taktil terhadap semua nas yang menafikan meniadakan kesamaan Allah dengan makhluk. Semisal laisa kamitsli syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad fala tajalu amtal dan semuanya. Semuanya ditaktil dikosongkan dianggap tidak ada oleh ahlu tamsil. Kaifa atalahu bagaimanakah kita katakan ahlu tamsil ini melakukan taktil terhadap lesa kamisli syai' dia melakukan taktil ketika dia katakan tangan Allah sebagaimana tangan kita, wajah Allah sebagaimana wajah kita, pendengaran Allah dan penglihatan Allah sebagaimana penglihatan kita. Wiwit. Hai أنه أطل الله al-wajibi كماله الواجب حيث masalahu حيث masalahu bil makhluki بالمخلوق الناقص nahnu na'lamu mimma fahimnahu min kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina wa mimma arafnahu min manhaji salafi salihi fi sifati anna lillahi azza wa jalla sifatil kamala allati laisa fiha naqsun biwajhihi biwajhi minan sifatil kamali sifatil kamali allati laisa fiha naqsun biwajhi minan wujuhi wa hadzal mumathilu yu'attilu Allah an kamalihil wajibi Wassalam. Mal kamalul mal kamalul wajibu al kamalul wajibu fi mitli qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un yakni la fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi subhanahu wa ta'ala wa hadzal mumathilu attallaha an hadzal kamalil wajibi fa ajalahu musyabihan bi khalqihi wa hadza huwa wasfun nafsi bi ainihi nah jelasan yang ketiga seorang masal dia telah mengkosongkan Allah, mentaktil Allah dari kesempurnaan yang wajib Allah miliki. Di mana dia samakan Allah dengan makhluk yang tidak sempurna. Kita tahu dari apa yang kita pahami dari Al-Quran dan Sunnah Nabi dan kita kenal dari jalan salafus saleh tentang sifat Rasanya Allah memiliki sifat-sifat sempurna yang tidak ada padanya kekurangan dari sisi manapun Sedangkan kalau tamsil yu'atil meniadakan uh, untuk Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan yang wajib. Apa kesempurnaan yang wajib bagi Allah? Kesempurnaan yang wajib bagi Allah itu terdapat fi misli qaulihi ta'ala semisal firman Allah laisa kamitsli syai'. Yakni tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah dalam nama, tidak boleh dalam sifat, dalam dalam perbuatan. Sedangkan ada tamsil Allah mentaktil Allah Dari kesempurnaan yang wajib ini Lalu dia jadikan Allah serupa dengan makhluknya Dan ini adalah Wasfun naqsi bi'ainihi Ada sifat kekurangan itu sendiri Atau sifat kekurangan senyatanya ya. Maka dengan ini maka uh, eh, selesai pembahasan tentang kaidah e, berkaitan dengan e, sifat, kaidah berkaitan dengan nama dan kaidah berkaitan dengan memahami dalil nususul e, nususul sifat. Kemudian kita masuk pada bab yang keempat subhat dan jawabannya. Ya, di antara subhat yang dilontarkan oleh orang ada untuk membuat kerancuan terhadap al sunnah ada beberapa subhat. Yang pertama adalah satu hadis yang mengatakan bahasanya Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Dan hati hamba di antara dua jari dari jari-jari Allah. Eh, demikian juga sabda Nabi Aku dapati napas Ar-Rahman dari arah Yaman Dan firman Allah Kemudian Allah istiwa menuju ak menuju langit Kemudian e, firman Allah, Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Dia enggak bertentangan dengan wala adna min dikawal wal ila huwa ma'ahum. Tidak ada bilangan yang lebih sedikit ataupun lebih banyak daripada bilangan itu. Jadi Allah bersama mereka. Demikian juga ayat dan kami lebih dekat kepada manusia daripada orang e, lehernya. Demikian juga ayat kami lebih dekat padanya daripada kalian Demikian pula ayat tajri ayunina ya, perahu Nuh itu berjalan dengan pengawasan mata kami litusna ala aini dan da'ah engkau waino membuat perahu dengan pengawasan mata kami. Demikian juga hadis di dalam tinti hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Demikian juga hadis kudsi Allah berfirman tidaklah dekatkan diri kepadaku seorang hambaku satu jengkal kecuali aku mendekatkan diri aku mendekat kepadanya satu hasta. Demikian juga firman Allah awalam yarau akan mereka melihat Bahasa kami menciptakan untuk mereka apa yang dibuat oleh tangan-tangan kami an'aman ini, berupa berbagai bentuk kenikmatan demikian juga ayat setiap orang-orang yang membaiatmu maka pada dasarnya mereka telah membaiat membaiat Allah demikian juga atas kutsi Allah berfirman wahai anak Adam, aku sakit, kenapa engkau tidak membesukku? Eh, wahyu. Subhatun subhatun wa jawabu anha faslun i'lam anna ba'du ahli ah, ba'du ahli ta'wili Allah ala ahli sunnati syubhan syubhan syubhan fi nususi minal kitab wa sunnati bi sifati ad'u idda'a idda'a anna ahla sunnati sarfuha an zahiriha li la yazamu ahlu sunnati liyulzima ahlu sunnati liyulzima ahlu sunnati ahlu sunnati nah, liyulzima ahlu sunnati bil muwafaqati ala ta'wili awi awil madai mudahanati awil mudahanati fihi wa qala kaifa tunkiruna alaina ta'wilun ma ta'wila alaina ta'wila ma awalnahu awalnahu ma'a irtika bikum irtika bikum li mislihi fima awal tumuhu awal tumuhu wa nahnu nujibu bi aunillahi ta'ala an hadhihi syubhati bi jawabaini mujmalin mujmalin wa mufassalin nah Ketahuilah bahasanya sebagian ahli takwil mendatangkan pada ahli sunnah beberapa subhat berupa dalil dari Quran dan sunnah berkaitan dengan, sifat. Ida si ahli takwil mengklaim bahasanya ahli sunnah telah menyelewengkan dalil-dalil tersebut dari mana zahirnya. Demikian ini mereka bawakan hal itu liulizim untuk memaksa ahlu sunnah agar mencocoki mereka dalam takwil atau minimal ya, berpura-pura dengan mereka basa-basi dengan mereka Wakal dan ahlu takwil mengatakan bagaimana kalian menyalahkan kami karena mentakwil dalil yang kami takwil padahal kalian juga melakukan hal yang semisal dalam dalil-dalil yang kalian takwil. Kami akan memberikan jawaban dengan pertolongan Allah berbagai sebuah hati ini dengan dua jawaban jawaban global dan jawaban rinci. Ismat, Pak Ismat. أما المجمل أما المجمل فيتخلص في شيئين أحدهما أن لا نسلم أحدهما أنا لا نسلم أن التفسير السلفي لها صرف عن ظاهرها فإن الظاهر فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فإن, فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تأكيد الكلام فالكلام murakabun minal kalimatin wa jumalin wa yuzhiru yazharu yazharu ma'naha wa yata'ayyanu bi dhammi ba'diha ba'diha ila ba'din sani sanihuma sanihima sanihima annana law sallamna anna tafsir Sarfun an zahiriha Fa inna lahum fi zalika Dalilan minal kitabi wa sunnati Imma muttasilan um Imma muttasilan Wa imma munfasilan Munfasilan وليس وليس المجرد سبحات وليس لمجرد وليس للمجرد سبحات يزعمها يزعم يزعمها الصفات صارف صارف صارف براهين براهين قطعيات وقطعيات وقطعيات يتوسل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله على رس على رس على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم Nah, Adapun jawaban global maka ya telah khas bisa diringkas dalam dua poin. Yang pertama kita tidaklah menerima kalau tafsir salaf ada tindakan memalingkan makna dalam makna zahirnya. karena itu perlu didudukkan apa yang dimaksud dengan makna zahir karena makna zahir bukanlah makna mufrodat karena zahir kalam adalah makna yang langsung tertangkap dari satu kalimat dan ini berbeda-beda tergantung siak rentetan kalimat dan e, kalam ya e, kalam tersebut dinisbatkan kepada siapa karena yang namanya kata atau kosakata itu berbeda-beda maknanya tergantung uh, letak susunannya dalam satu kalimat eh, dan satu kalam itu tersusun dan beberapa kosakata dan jumlah maka maknanya akan kelihatan wayata'ayan dan akan kelihatan dengan jelas ketika sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lain yang kedua sehingga kita lalu seandainya kita terima bahasanya tafsiran salaf adalah tindakan memalingkan e, eh, lafaz dari makna zahirnya maka maka takwil yang dilakukan oleh salaf adalah takwil yang berdalil dari Quran dan Sunnah dan dalil boleh jadi dalilnya itu mutasil ya, ada dalam ya, nas itu sendiri ataukah di nas dan dalil yang lain. Mereka tidak tidaklah mungkin mereka melakukan takwil semata-mata karena subhat yang dianggap oleh orang yang memalingkan maknanya tadi adalah bukti dan qat'i satu hal yang pasti ya tawasul pihak yang bukti-bukti tersebut lalu jadikan sebagai sarana untuk meniadakan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh eh, oleh Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban pelupanya ada dua. pertama anda tidak faham apa itu makna zahir. dan itu bukanlah eh, menyelewengkan makna zahir dari maknanya. Namun anda salah faham dengan makna zahir. Anda kira makna zahir adalah makna kosakata. Padahal itu bukan aku sakit kata Allah misalnya ya. dan anda katakan berarti Allah menetapkan dirinya punya sifat sakit dah maka sebab yang pertama adalah kami yakin kalian tidak ngerti itu makna zahir sehingga kalian kira salah makan taul terhadap makna zahir padahal tidak kemudian jawaban yang kedua tidak semua takwil itu terlarang ada taul yang boleh ya Ada takwil berdasarkan dalil. Nah, takwil yang dilakukan adalah salaf adalah takwil yang boleh. Andai itu adalah takwil. Beda dengan takwil yang kalian lakukan. Salah satu. هذا الكتاب المبارك المبارك An-Nafisi rahimahullahu muallifu muallifuhu muallifahu muallifahu rahmatan wasi'ah wa jazahu an ahli sunnati khairul jazai liqa'i liqa'a ma liqa'a ma baina bayyana uh, ma bayyana wa nas wa nasara wadabba wadabba an sunnati yatadammanu iradu syubhatin yatadammanu irada yatadamanu irada syubhatin yahmiluha ahlu ta'tili ala ahli sunnati fa'awraduha alaihim liyulzimuhum bita'wili waqad jarrat adatu ahli sunnati annahum yubayyinu linnasi linnasi as-sunnat as-sunnat bidalili wa yuhdiruna wa yuhaddiruna yuhaddiruna minal minal bid'ah بالدليل ويردون على شبه المبطلين وفي الأثر الذي يحسنه بعض أهل يحسنه يحسنه بعض أهل العلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف قتله قتله فينفون عنه تأويل الجاهلين وتحريف الغالين انتحال المبطلين فمن تبع هذا الباب وما وما أجمله في هذا المقام إن الشيخ رحمه الله كان حاذقا حاذقا إذ بين في الأبواب السابقة منهج أهل السنة في إثبات أسماء الرب وصفاته كما بين كما كما بين منهج أهل السنة أهل التعطيل والتشبيه مع الرد عليهم ردا mufhiman mufhiman mufhiman mufhiman mut'aman mut'aman bisidq bisidqil hujjati wa quwwatil burhan nah Hadal bab, bab ini yaitu bab yang keempat dari bab-bab buku yang sangat banyak kebaikannya dan sangat bernilai ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada penulisnya dengan rahmat yang luas dan memberikan balasan padanya atas kebaikannya terhadap ahli sunnah sebaik-baik balasan likoa yang balasan tersebut adalah kompensasi dari mabayana penjelasan yang telah, telah sampaikan pertolongan dan pembelaannya terhadap sunnah bab ini ya teman memuat irat subahat mendatangkan beberapa subahat yang dibawa oleh Alu ta'til kepada ahlu sunnah fa'auraduha alaih Lalu mereka bawakan syubhat-syubhat tersebut pada ahli sunnah untuk memaksa ahli sunnah agar melakukan takwil. Dan telah menjadi kebiasaan ahli sunnah bahasanya mereka menjelaskan kepada manusia sunnah dengan dalil dan mengingatkan dari berbagai bid'ah dengan dalil. Dan mereka membantah subhat para ahli batil. Sebagaimana dalam satu hadis yang di derajatnya dinilai hasan oleh sebagian ulama dan sebagian lama yang lain mentaifkannya terdapat sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yahmil hadal ilma yang membawa memikul ilmu ini ilmu agama dan setiap generasi adalah orang-orang yang terpercaya pilihan yang dia meniadakan dari agama ini takwilnya orang-orang yang bodoh penyelewengan orang-orang yang hulu dan pemalsuan ahlul batin Ya, maka dalam hadis yang disebutkan tiga tugas ulama ya, yaitu meluruskan otak atik yang dilakukan oleh orang bodoh, penyelewengan atau yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu dan menyingkap kebatilan para pelaku kebatilan. Dan berdasarkan hadis ini maka hukum asal seorang ulama syariah seorang yang betul-betul menghukum asalnya dia adalah orang yang terpercaya kecuali ternyata terbukti bahasanya dia adalah orang yang tidak terpercaya dalam masalah uang atau yang lainnya maka betapa manfaatnya bab ini dan betapa bagusnya dalam konteks ini karena e, penulis memang adalah kanada hadikon seorang yang sangat cerdas Ini karena beliau telah menjelaskan di bab-bab yang telah lewat jalan sunnah wal jamaah dalam menetapkan nama Allah dan sifatnya. Sebagaimana beliau telah jelaskan tentang taktil dan tasbih bersama bantahan untuk mereka dengan bantahan yang telah didukung dengan hujah yang ya, bisa dikeluh hujah hujah yang atau alasan argumen yang kuat dan keyakinan yang kuat eh. Faina maka penulis akan menginginkan di sini untuk membantah eh, berbagai sebuah alu takwil, alu taktil. Sebelumnya belum kita baca ya. Iman. manit madda'ahu am awiduna ala ahli sunnati minna ta'wili am an am inna dhara am, am inna nadari am inna dhara inna dhara fi mujmalihi wa fi mufasulihi alladhi sayati faljawabul mujmalu wa man ahusyikur nah maka penulis ingin di sini untuk e, membantah sifat alu takwil, alu taktil yang mereka bawakan untuk memaksa alu sunnah. E, agar juga melakukan taktil dan takwil. Suruhan berbuhtana. Dan ini adalah kepalsuan dan kebohongan. Dan demikianlah kebiasaan semua ahli bid'ah. Mereka memasang berbagai tipu daya mencari berbagai subhat ya mereka bawakan pada ahli sunnah untuk memaksa ahli sunnah agar e, kembali dari apa yang telah mereka yakini berupa sunnah yang mereka pahami dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjalanan salafus saleh atau mereka alul bid'ah mengingat dari alul sunnah agar alul sunnah mudahanah bahasa basi mujamalah bahasa basi dalam rangka siasa siasata wifakin politik eh, ya, wifak politik kecocokan nampaknya cocok nampaknya seragam padahal bukan maka penulis akan memberikan dua model jawaban terhadap subhat-subhat ini yang diklaim oleh ahlu takwil yang didatangkan pada ahlu sunnah. Aku, aku katakan jawabannya adalah jawaban yang mukni, jawaban yang memuaskan, yang berisi bantahan terhadap apa yang jadi klaim para ahli takwil dan taktil terhadap ahli sunnah diklaim bahasanya ahli sunnah melakukan takwil maka renungkanlah wahai muslim am in nadar renungkanlah baik-baik e, bantahan globalnya dan bantahan rincinya yang akan disampaikan maka untuk jawaban global e, penulis memuatkan atau memasukkan ke dalamnya dua poin. Fred, eh, Freddy. Ya, An-nuqtatul ula Nafju taslima Nafju taslimi Nafju taslimi lihat hidawati Manuqtatul taniyati lahu laha maknan akharin fa aina ta'wila fa aina ta'wilu al-amru al-amru talimu ala far ala far taslimi lakum anna ala sunnati awwalu fa innahum lam yuqralu lam yu'awilu lam yu'awilu min tilqa'a min tilqa'i min tilqa'i anfusihim masyaw ala tafsirin nususi fa naqulu man kok manfatoha al istidlala rodin nususi ila ba'diha min rodul mujmali ila mufassiri wal amru ila khasi wal mutlaqu wal mutlaqu ila muqayyadi fa idza nadarat fima fa idza nadarta fa idza fima idahu haula'il mu'awwiluna al-mu'tiluna wa hum fil haqiqati mu'attiluna Idza nazarta fi isti'aihim isti'aihim alaina annana awalana khususan an zahiriha wa kana wa kunta wa kunta mutabiyan lil haqqi fi dalilihi yadhharu laka amrani nah yang pertama bantahan eh, global yang pertama e, bisa diringkas dalam dua poin Poin pertama kita tidaklah setuju, tidak bisa menerima hadid dakwah. E, klaim bahasanya salat melakukan taktil. E, e, salat melakukan takwil. Poin yang kedua kita katakan bahasanya yang namanya kalam atau semua e, kula jumlatin minal kalam, semua jumlah dalam bahasa Arab tersusun dari beberapa kosakata. Dan kosakata-kosakata ini maknanya berbeda-beda tergantung perbedaan susunan yang dia ikuti. Sebagaimana keterangan telah lewat ketika kita membahas tentang apa itu makna zahir. Maka kosakata yang sama di satu rentetan kalimat dia punya satu makna dan di kalimat yang lain dia punya makna yang lain sehingga di mana kalau tak takwil tidak ada Semuanya adalah makna zahir namun di tempat di tempatnya masing-masing. Kemudian ke eh, Uh, eh, poin yang kedua atau bantahan yang kedua ala farti taslimilakum seandainya kita terima kita pasrah kepada kalian pasti alusunah melakukan takwil maka mereka dalam melakukan takwil dari diri mereka sendiri Berjalan di atas uh, ya di atas bermasa eh, uh, alat tafsir nusus mereka berjalan di atas itu dalam menafsirkan nas maka kami katakan siapa yang faham cara berdalil mengembalikan nas bagian pada sebagian yang lain di antaranya membalikan yang global kepada yang rinci yang umum kepada yang khas yang mutlak pada muqayyad faida nazar jika ada merenungkan klaim yang dikatakan oleh mereka-mereka para ahli takwil alul potil yang mereka pada akhirnya adalah alul taktil maka jika anda merenungkan klaim-klaim mereka kepada kita bahasanya kita melakukan takwil terhadap banyak nas dari makna zahirnya dan anda adalah orang yang mencari kebenaran dengan dalilnya maka akan jelas bagi anda dua perkara. Fokus. بينوا من المعنى على نصوص نفسها اعتمدوا على بيان من من النص وهذا البيان إما متصل بالنص نفس نفسه أو في نص آخر منفصل والثاني والثاني الأم والثاني الأم غيني يستبين لك يستبين لك يستبين لك إذا عرفت أن أهل السنة يبينون النص النص بالنص يستبين لك بجلاء كذب كذب هذه الدعوة كذب هذه الدعوة فالذي رجع إلى إلى النصوص تبانى واستبان معاني النصوص من بعدها لم يلحق lam yalhaqhu lam yalhaqhu damu ta'wil damu ta'wili lam yalhaqhu damu ta'wili qala musannif rahimahullah ta'ala wa مفصل فعلى كل نفس ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره ونمثل ولنمثل ولنمثل ولنمثل بالأمثلة التالية فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزلي عن بعد الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء أشياء إلا في ثلاثة أشياء الحجر الأسود يمين الله في الأرض وقلوب العباد بين إس بين إصبعين إصبعين من أصابع الرحمن وإني أجد نفس نفس نفس الرحمن من قبل اليمن نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية Ibnu Ibnu Taimiyah kan? ya min majmul fatawa wa qal wa qala hadha kadibun nah yang pertama al sunnah tidaklah melakukan takwil karangan dia sendiri bahkan mereka bersandar dalam penjelas dalam makna yang mereka jelaskan kepada nas dan mereka bersandar pada penjelasan dari nas yang penjelasan nas ini boleh jadi mutasil tersambung dengan nas itu sendiri atau ada dalam nas yang lain alias munfasil. Kemudian eh, yang kedua dari dua dua poin dalam bantahan yang kedua jelas bagi anda jika anda mengetahui bahasa ahlu sunnah menjelaskan nas dengan nas akan jelas bagi anda dengan gamblang dustanya klaim ini Karena orang yang membalikan nas kepada nas Wastabana lalu jelaslah makna nas dari nas yang lain maka dia tidaklah berhak mendapatkan celaan karena melakukan takwil. Adapun bantahan rinci maka itu adalah bantahan untuk masing-masing nas yang diklaim bahasanya salah melakukan takwil, melakukan takwil dari makna zahirnya. Dan akan kita contohkan dengan beberapa contoh berikut ini. Kita mulai dengan cerita yang diceritakan oleh Muhammad Al-Ghazali menceritakan perkataan sebagian ulama Hambali. Sang ulama Hambali mengatakan bahwa Imam Ahmad tidaklah melakukan takwil terhadap dalil sifat kecuali untuk tiga dalil. Itu hadis bahasanya Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Kemudian hati hamba ada di antara dua jari di antara jari Allah. Dan sungguh aku merasakan napas Allah dari arah Yaman. Ya, perkataan Abu Hamid ini, cerita Abu Hamid Al-Ghazali ini dinukil oleh Sepulusan temia, di Majmu Fatawa dan telah berkomentari komentari cerita ini adalah berita dusta atas nama Imam Ahmad. Perdana. المثال الأول الحجر الأسود يؤمن الله في الأرض والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الجوزي في المعتاد نافيا هذا حديث لا يصح وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت يلتفت فلا يلتفت إليه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية Ruya Nyata miyata kurang titik Ruya عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد, بإسناد لا يثبت La yathbutu لا يثبت وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق ولم يطلق walam yudlif fayaqulu yaminullahi wa hukmul lafdil eh, muqayyadi muqayyadi yukhalifu hukmal mutlaqi thumma qala thumma qala faman safahahu wa qabalahu faka'annama safaha Allah wa qabala yaminahu wa hadha sarihun fi annal masafaha annal musafiha annal musafiha lam yusafih yaminallahi aslan walakin syabaha biman yasafah Allah fa awal al hadith wa akhirhi wa akhiruhu wa akhiruhu eh, yubayinu an al hajara laisa min sifatillah ta'ala kama huwa ma'lumun 'inda kulli aqil. Nah, maka subhat yang pertama Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Jawaban eh, untuk subhat ini uh, Pertama dari sisi sanad hadis ini batil tidak valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jauzi di Ilal Al Mutanahiyah ini adalah hadis yang tidak sahih Ibnu Arabi Al Maliki e, eh, mengatakan ini adalah hadis yang batil tidak perlu ditengok e, e, mengatakan dilihatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang layak tidak valid Berdasarkan penjelasan ini maka kita tidak perlu ya, lil khawat berbicara tentang maknanya. Atau apa kita capek-capek membicarakan maknanya? Jelas tidak sahih. Sudah selesai. Ya. Syekhul Islam mengatakan yang terkenal berkaitan dengan uh, riwayat ini yang terkenal dia adalah ucapan Ibnu Abbas bukan hadis marfu'. Uh, Ibnu Abbas mengatakan ajak aswat tangan tangan Allah di bumi Siapa yang menjabat atau menyentuh ajak aswad dan menciumnya maka seakan-akan dia menjabat Allah dan mencium tangan kanan Allah. E, kalau dari Albani sendiri maka beliau mengatakan e, hadis ini adalah hadis modok, eh, hadis palsu. demikian dikatakan Al-Albani di Taiful Jami demikian juga di Taifah dengan redaksi Hajar Aswad ada tangan Allah di muka bumi Allah menjabat dengan Hajar Aswad hamba-hambanya dari sahabat Jabir kemudian bantah dari sisi makna ya, padahal meskipun ya orang tidak perlu sebenarnya berpanjang-panjang uh, untuk membahasnya namun ini berandai-andai saja seandainya sahih maka dari sisi makna pun ternyata Iya. juga tidak menunjukkan kalau Allah sunnah melakukan tak, e, takwil. Dan siapa yang merenungkan lafaz yang dinukil maka akan jelas baginya bahasanya tidak ada rancuan di dalamnya. Karena Ibnu Abbas atau Nabi mengatakan tangan kanan Allah di bumi. Walam yutlik tidak menggunakan bahasa mutlak, tidak mengatakan tangan kanan tangan kanan Allah titik enggak, namun tangan kanan Allah di bumi. Wal hukmul lafzi dan kandungan makna hukum di sini kandungan makna kandungan makna satu lafat yang muqayyad itu tentu berbeda dengan kandungan lafat kandungan makna lafat yang mutlak. Kalau itu tangan kanan Allah itu berarti menetapkan sifat. Kalau itu tangan kanan Allah di muka bumi maka ini cuma penyerupaan tasbih Tumakal Kemudian lanjutannya hadis Siapa yang menyentuh hajar aswad atau menciumnya Seakan-akan menjabat Allah dan mencium tangan kanan Allah Kalimat ini adalah kalimat tegas Bahasanya orang yang menjabat di dalam menjabat tangan kanan Allah sama sekali Walakin subiha akan tapi dia diserupakan dengan orang yang menjabat tangan Allah Maka awal hadis dan akhir hadis menunjukkan bahasanya hajar aswad bukanlah sifat Allah sebagaimana satu hal yang maklum diketahui oleh semua orang yang berakal. Penjelasannya ini adalah uh, tafsir rincian. Hadal istidlal uh, pendalilan atau dalil ini atau penjelasan ini menunjukkan bahwa ahlu sunnah dalam melakukan takwil bahkan mereka mengikuti uh, takwil nafsi fi tafsiri mengikuti tafsir dari atau penjelasan Allah sendiri berkaitan dengan tafsir nas yang Allah sampaikan. Wada wa mata ta'abatallahu bihi khalqahu. Inilah ibadah yang Allah perintahkan kepada makhluknya. Al-bayan min qabilin nusus yaitu uh, menjelaskan satu dalil min qabilin nusus dari nas-nas yang lain dari nas itu sendiri. Wahadil nusus dan dalil-dalil ini akan menampakkan kepada anda wahai pembaca bahasanya semua klaim yang dituduhkan kepada kita ahli sunnah eh, masyarakat ahli sunnah kaum ahli sunnah oleh mereka-mereka para ahli taktil bahasanya kita menyelewengkan nas dari makna zahirnya e, nampaklah bahwa anda bahasa klaim mereka adalah bohong. Bagaimanakah hal itu? Ya kuno dalika hal itu dengan contoh-contoh berikut ini yang akan disebutkan oleh penulis. Dia akan sebutkan bid'ata asyar asrota lebih dari 10 nas yang yang alusunah sandaran alusunah dalam memahaminya adalah nusus bukanlah pemahaman yang mereka pahami dari diri mereka sendiri. Namun naslah yang menjelaskan nas. Inilah contoh yang pertama yaitu klaim atau tuduhan yang berikan lalu taktil kepada Sunnah bahasanya Sunnah melakukan takwil e, cerita yang tadi dikutip oleh Abu Hamid Al Ghazali satu hal yang jelas dan ini tidak perlu e, kepada penjelasan Eh, ini pertama. Ini, tadi cerita Abu Hamid Al Ghazali yang ngutip dari salah seorang ulama Hambali. Itu ceritanya jelas, perlu dijelaskan. Kemudian kita lihat penilaian Syekhul Islam Taimiyah terhadap cerita ini, pastinya ada bohong. Wa makana hadza sabiluhu dan sebuah cerita yang seperti ini statusnya yaitu kebohongan maka seharusnya yunbas dibuang, dicampakkan di balik punggung, tidak perlu ditolak karena ini bohong. Maka sebenarnya sampai di sini sudah selesai. Karena ini bohong, selesai. Mana Imam Ahmad melakukan takwil di mana? Hmm, kalau memang itu uh, satu hal yang uh, satu hal yang benar, ma mana di mana kata takwil yang dilakukan Imam Ahmad tadi? Berkaitan dengan tiga dalil. Sebutkan, bisa dicek perkataan Imam Ahmad di berbagai buku yang ada. Akan tapi penulis akan melanjutkan penjelasannya dalam rangka memberikan penjelasan tambahan. Ya, dengan beliau mengatakan contoh pertama Hajar Aswad karena Allah di muka bumi. Huna istabana laka jelas di sini jelas bagi anda wahai seorang muslim. Itu fatan sebagai tambahan keterangan yang lewat yaitu bahasanya ini adalah hikayah dusta. Keterangan tambahan yang kita dapatkan di sini hadis ini adalah batil palsu dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis palsu yang adalah dusta laisat hujah tidak bisa jadikan hujah eh, dan hadis palsu tidaklah diterima oleh ulama yang membolehkan berhujah dengan hadis yang taif dalam Fadil Ahmad maka menurut ulama yang membolehkan uh, hadis Taif dan fadl akmal mereka tidak menerima hadis maudhu apalagi berdalil dengan hadis maudhu berkaitan dengan hukum maka kita perlu menolak hadis palsu ini selama dia adalah palsu maka tidak layak untuk jadi dalil dalam masalah hukum fikih secara umum uh, tidak pula dalam masalah ini masalah sifat Allah secara khusus Hada wa asludin wa asasuhu Inilah pokok agama dan landasan agama atau diantara pokok agama dan landasan agama. Kita tidak membangun agama di atas hadis maudhu. Akan tapi meskipun demikian penulis tetap menukil sesuatu yang beliau nukil dari Syekhul Islam Demia yang intinya adalah dua hal. Yang pertama kata Syekhul Islam yang benarnya adalah asar dan Ibnu Abbas, bukan hadis yang valid marfu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat perbedaan wal farqu dan perbedaan adalah satu hal yang jelas menurut uh, ulama yang mengenal hadis. Karena berujar dengan hadis yang sahih itulah yang jadi landasan dalam hukum. Adapun asar ya, maka tidak mesti bisa jadi dalil Bahkan jika asar itu bertentangan dengan hadis marfu eh, Manakala asar perkataan sahabat bertentangan dengan hadis marfu maka eh, tidak bisa dipakai. Maka ketika hadis Nabi bertentangan dengan kaul sahabi fal muawal maka yang jadi landasan yang jadi patokan adalah hadis Nabi karena hadis Nabi adalah wahyu. Kemudian usah menjelaskan bahasanya isi perkataan yang ada dalam hadis tersebut bukanlah mutlak. usah mengatakan eh, atau fawwakal Ibn Abbas mengatakan tangan kanan Allah di muka bumi, tidak mengatakan tangan kanan Allah titik. Dengan artian itulah tangan kanan Allah. Kemudian orang yang merenungkannya akan nampak baginya siapa yang menjabat ajar aswad seakan-akan menjabat Allah maka Ibn Abbas tidak mengatakan dia menjabat Allah. Ibn Abbas tidak mengatakan siapa menjabat menyentuh hajar aswad maka dia menjabat Allah. Namun Ibn Abbas mengatakan seakan-akan menjabat Allah. Dan sebelumnya seakan-akan mencium tangan kanan Allah. Yaitu hajar aswad yang ada di muka bumi maka baik hal ini ataupun hal itu layak terletak pada hadal asar maka asar ini tidaklah berkaitan dengan takwil tidak pula taktil tidak pula tasbih terhadap sifat Allah dengan sifat makhluknya sama sekali maka asar semacam ini tidak bisa jadikan landasan dan tidaklah layak e, walilhamdu dalilan dengan segala puji tidaklah layak sebagai dalil bagi mereka-mereka mereka mereka untuk mengatakan bahasanya alusunah melakukan takwil. Ya. Dan telah kami sampaikan apa yang disampaikan oleh e, penulis bahasanya adalah hadis palsu dan belum menceritakan hal tersebut dari perkataan para ulama. Ya. Akan tetapi ala fardi seandainya kita andaikan hadis itu sahih dari Ibnu Abbas maka tidaklah mesti layal zaminu tidaklah e, e, tidaklah hadis tersebut mengharuskan kita untuk melakukan takwil. Karena kata-kata yaminullah tangan kanan Allah lam tari tidaklah datang dalam asar di atas secara mutlak namun Ibnu Abbas mengatakan tangan kanan Allah di muka bumi. Ini penjelasan seandainya kita andaikan sahihnya riwayat. Maka itu cuma menunjukkan e, perlunya kita menghormati hajar aswad e, eh, dan e, keutamaan hajarul aswad dan sama sekali tidak menunjukkan e, sifat Allah Subhanahu wa taala atau menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka